Aqidah Tahawiyah yaitu ucapan beliau Hayyun la yamut qayyum la yanam masih beliau mensifati Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' dan menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala la tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditebak-tebak dan tidak bisa dicari-cari dengan akal. Hanya bisa dikenali dengan Quran dan Sunnah. Kemudian beliau berkata, La yushbihul anam. Dan Allah tidak menyerupai makhluk manapun. Kemudian setelah itu, Abu Ja'far Tahawi menyatakan, Hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan mati dan maha berdiri sendiri dan tidak pernah tidur. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih menjelaskan sifat-sifat Allah dan sekaligus membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Di dalam syarahnya disebutkan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah Qala ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang apa yang dikatakan tadi tentang kehidupan Allah Subhanahu wa taala dan tentang qayyumiyahnya Allah berfirman dalam ayat yang dikatakan a'dhamu ayatin fi kitabillah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun la naum. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun la naum dan tidak pernah dikenai rasa kantuk dan gak pernah pula tidur. Kata Ibn Abdul Aziz, fanafa as-sina wan naum hada dalilun ala kamali hayatihi wa qayyumiyatihi dinafikannya rasa kantuk dari Allah, ditiadakannya sifat tidur bagi Allah, ini menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa yang namanya nafiyut tashbih meniadakan penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya bukan berarti kita menolak sifat-sifat yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Kita terima sifat itu, tapi kita kita kita katakan sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Maka demikian pula sifat hidup. Kalau dikatakan Allah hayyun, maka Allah memiliki sifat hayat. Allah memiliki sifat hidup. Makhluk pun dikatakan hayyun, juga dikatakan hidup. Ini makhluk. Apakah berarti Allah sama dengan makhluk? Allah hidup, makhluk juga hidup. Manusia hidup dan semua makhluk-makhluk yang lain juga hidup. Apakah berarti Allah sama dengan makhluk? Dan kemudian ketika kita memensucikan Allah dari persamaan, kita katakan bahwa Allah tidak hidup. Masa Allah hidup? Nanti seperti kita hidup. Maka dikatakan sama, Enggak mungkin, mustahil Allah hidup. Akhirnya sifat hidup yang ditolak. Ini kebodohan yang nyata. Hada balalun mubin. Kesesatan yang sangat jelas. Karena yang namanya sifat haya bagi Allah tidak sama dengan sifat hayat bagi manusia. Dan bagi makhluk-makhluk manapun, apa perbedaannya? Perbedaannya Allah katakan dalam ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Kata Allah, Allah yang tiada ilah kecuali dia. Yang maha hidup dan berdiri sendiri. Yang tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pernah tidur. Ini perbedaan sifat hidup bagi Allah dengan sifat hidup bagi makhluk. Naam, kita katakan makhluk memang hidup, manusia hidup dan semua makhluk-makhluk yang hidup kita katakan hayun, memiliki hayah, tetapi kehidupan yang zail, hayatun zailah, kehidupan yang akan fana, kehidupan yang akan sirna, kehidupan yang sementara. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan sempurna kehidupannya. Maha hidup dan sempurna kehidupannya tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pernah tidur apalagi mati. Hayyun yamut, maha hidup dan tidak akan mati. Maka Allah katakan tidak dikenai rasa kantuk dan tidak dikenai tidur. Ini untuk menunjukkan bahwa sifat kehidupan bagi Allah adalah sifat kehidupan yang maha sempurna. Yang namanya tidur itu akhul maut tidur adalah saudaranya mati. Siapa yang lam yamut fi manamiha yang dia tidak mati dalam tidurnya maka dia akan mati nantinya. Artinya yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Sifat-sifatnya mirip dengan mati. Mata tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi, perasaan tidak berfungsi, semuanya tidak berfungsi. Seperti orang mati. Hanya saja kalau tidur dia jantungnya masih bergerak, kalau mati sudah berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup. Jangankan kematian. Rasa kantuk atau tidur pun tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kehidupannya sempurna. Tidak sama dengan kehidupan makhluk. Allah juga berfirman. Alif Lam Mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق di dalam surat Ali Imran ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dimulai setelah alif lam mim persis seperti apa yang ada dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nazala alaikal kitab bil haq. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab ini dengan hak. Yang menurunkan Al-Quran dengan hak. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Taha ayat 111 وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم ketika itu di padang mahsyar nanti semua wajah-wajah tertunduk kepada siapa lil hayyul qayyum kepada Allah al hayyul qayyum yang memiliki dua sifat al hayy dan sifat al qayyum sifat haya dan sifat qayyumiyah sifat kehidupan dan sifat qayyum maknanya yang menegakkan segala sesuatu, yang maha berdiri sendiri, yang tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat lain. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Diperintahkan untuk bertawakal untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak pernah mati, bahkan tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah ngantuk. Hayyun alladzi la yamut wasabbih bihamdih dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Manusia kadang mencari sesuatu untuk pegangan, untuk perlindungan, Manusia secara fitrah kadang-kadang kalau mereka merasa kelemah, merasa butuh ada yang melindungi, dia pasti akan bergantung pada orang-orang yang kuat. Pasti akan bergantung pada sesuatu yang kuat. Tetapi ketika mereka bergantung pada manusia-manusia yang kuat sekuat apapun, apakah kuat karena fisiknya, badan yang hebat, tiba-tiba kalau pelindungnya tidur, bahaya bagi dia. Ketika pelindungnya dalam keadaan ngantuk, Bahaya bagi dia. Kekuatannya, kehebatan badannya nggak berguna sama sekali. Karena dia dalam keadaan tidur. Ada pula yang mencari kekuatan dari sisi kedudukan. Saya bergantung pada fulan karena fulan penguasa. Tapi penguasanya, kekuasaannya terbatas hanya lingkungan negara ini saja atau desa ini saja atau kota itu saja. Lagi pula masih dikenai rasa kantuk, masih tidur, masih Kadang-kadang hilang dia. Kenapa? Tidak sadar sama sekali dalam keadaan tidur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan jangan bergantung pada mereka. Tawakal alal hayyilladzi la yamut. Bergantunglah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Maha hidup yang la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Yang tidak, tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pula dikenai tidur. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW juga menyatakan Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Setelah Allah menyatakan bahwa dirinya Al-Hayy, Al-Qayyum, yang Maha Hidup dan tidak pernah akan mati, maka Rasulullah SAW pun menyatakan demikian. Karena beliau utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya ucapan Allah. Ucapannya la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan dari hawa nafsunya melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Inna Allah la yanam. Sesungguhnya Allah tidak tidur. Walayan bagi lahu an yanam dan tidak pantas bagi Allah tidur. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah memiliki sifat tidur. Apa kaidah yang kita pahami kemarin? Bahwa tidak ada permisalan-permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa menggunakan kias-kias, nggak bisa kias-kias yang sifatnya menyamakan Allah dengan makhluk atau tidak bisa pula kias-kias yang sejenis itu, tetapi yang dipakai adalah kias aula Kias aula kalau itu merupakan kesempurnaan pada makhluk, maka pada Allah lebih sempurna lagi. Kalau itu merupakan kelemahan pada makhluk, maka bagi Allah tidak mungkin. Kalau pada makhluk aja kelemahan, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita tanyakan, ngantuk dan tidur. Kelemahan atau bukan kelemahan? Kelemahan. Bahkan sebagian orang mencari kelemahan musuhnya di kala tidur menyerangnya di kala mereka dalam keadaan terlelap di malam hari. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang-orang itu dalam keadaan tidur dan mereka dalam keadaan lemah. Kita perangi mereka dini hari. Berarti tidur, kantuk dan sejenisnya adalah sesuatu yang merupakan kelemahan. Apa yang sejenisnya? Pingsan, Maksiyah alaih, tidak sadarkan diri, lalai, ghaflah itu sejenis tidur. Dia lihat matanya masih terbuka tapi pikiran gelambiar ke sana kemari. Itu kelemahan. Kalau bagi makhluk saja kelemahan, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memiliki kelemahan apapun. Maka yang dikatakan yanam, tidur itu merupakan kelemahan. Layan bagi lillahi an yanam. Tidak pantas bagi Allah sifat tidur dan Allah Subhanahu wa taala la ya Demikian kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Lama nafas syaih berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Lama nafas syaih rahimahullah tashbiha asyara ila ma taqa bihi at-tafriqah bainahu wa baina khalqih. Ketika syaih yang dimaksud adalah Abu Ja'far Tahawi rahimahullah sahibul matan. Ketika musannif menafikan tasbih bagi Allah bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya maka beliau pun mengisyaratkan kepada apa yang terjadi dari perbedaan-perbedaan antara Allah dengan makhluknya bima yattasifu bihi ta'ala dengan sifat-sifat Allah yang Allah tersifati dengannya duna khalqihi yang tidak ada pada makhluknya Famin dalika di antaranya annahu hayyun la yamut, yaitu di antaranya sifat Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan mati. Lianna sifat al-hayatil baqiyah mukhtassa bihi, karena kehidupan yang abadi itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lengkap lagi kehidupan yang abadi dan azali. Yang maha hidup dan tidak berawal dan terus tidak berakhir. Ini sifat yang muhtassah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat kehidupan yang seperti ini. Tidak. Pasti akan ada permulaannya. Dan pasti akan ada akhirnya. Kalaupun tidak ada akhirnya, mesti ada permulaannya. Ini sebagian orang menyatakan, tapi kan nanti kehidupan dalam surga kan kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti gak ada akhirnya. Tapi ada awalnya. Dilahirkan tanggal 19 kemarin. Allah subhanahu wa ta'ala azali wa abadi. Itu satu. Perbedaan yang kedua, mereka dikatakan kekal dengan izin Allah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengekalkan mereka. Berarti bukan zatiyah Bukan sifatnya mereka, tapi sifat yang Allah kasih untuk mereka. Adapun Allah Subhanahu wa taala sifat dati, sifat zatnya maha hidup yang terus-menerus azalian wa abadian, tidak berawal dan tidak berakhir. Ini kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak bisa disaingi dengan kehidupan apapun dari makhluk-makhluknya. Kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan-kehidupan apapun dari makhluk-makhluknya wa minhu annahu qayyumun la yanam di antaranya sifat Allah Subhanahu wa taala annahu qayyum la yanam bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri la yanam id huwa mukhtassun bi adamin naum qayyum dari kata qiyam qiyam maknanya berdiri tegak apa maknanya berdiri tegak maknanya melakukan hal-hal yang diinginkannya melakukan hal-hal yang dikehendakinya, mengatur alam semesta, menakdirkan takdir-takdirnya, memutuskan keputusan-keputusannya. Yurabbil ya alam, mengatur alam seluruhnya, terus menerus. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah dalam keadaan istirahat. Nggak pernah pula dikenai kantuk ataupun tidur. Dan Allah SWT wa membantah orang-orang Yahudi dan Allah katakan wama masana min lughub. Sungguh aku nggak pernah dikenai rasa lelah. Lughub kelelahan. Yahud menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dalam enam hari dan berakhir pada hari Jumat dan kemudian hari Sabtu istirahat dimulai dari Ahad Kemudian setelah Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Sabtu istirahat katanya. Astagfirullahaladzim. Mereka membuat acara-acara atau mereka membuat gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa ini adalah acara dalam rangka memaklumi bahwa Allah sedang istirahat hari Sabtu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah amma yaquluna. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala uluwan kabira alama yaqulun maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan maha suci Allah dari apa yang mereka katakan Allah menyatakan ma massana min lughub aku enggak pernah dikenai rasa lelah dan ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah dikenai rasa kantuk, nggak pernah tidur, nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Ini sifat qayyum. Jadi kehidupan dan qayyumiyah ini dua sifat yang selalu disebutkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala atau seringkali disebut bersama-sama. Kenapa? Karena berkaitan sangat erat. Maha hidup dan maha menegakkan segala sesuatu, maha hidup dan terus-menerus dalam keadaan tegak mengatur, tegak dalam keadaan melakukan apa yang dikehendakinya, melakukan apa yang diinginannya, dalam keadaan tidak pernah ngantuk, nggak pernah capek, nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur, apalagi mati. Berarti apakah kita mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk? Berarti Allah nggak hidup? Makhluk kan hidup. Kalau Allah nggak sama dengan makhluk, berarti Allah nggak hidup. Itu cara berpikir yang salah. Cara berpikirnya ahlul dalal, ahlul bid'ah. Kita katakan Allah maha hidup. Kita hidup, tapi Allah maha hidup. Artinya Allah memiliki sifat hidup yang berbeda dengan kehidupan kita yang penuh kelemahan. Hidup yang penuh dengan kelemahan. Yaitu kelemahannya kantuk, tidur, capek, lelah, pingsan, gak sadar, lalai, ghaflah, sekian banyak kekurangan-kekurangan pada kehidupan-kehidupan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak memiliki kekurangan apapun, yakni kehidupan kamilah. Hayatun kamilah, kehidupan yang sempurna. Kalau rahimahullah. Kemudian berkata lagi Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Wa bidzalika isyaratun ila anna nafya tasbih laisal murad minhu sifat maka ini dalil ini isyarah isyarat bahwa meniadakan penyerupaan bagi Allah bukan berarti menolak sifat bukan tetapi diterima sifat yang Allah katakan hanya saja kita katakan sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk walaupun namanya lafadznya sama hidup dan hidup Allah hidup kita hidup Allah memiliki sifat haya, kita memiliki sifat haya. Tetapi bukan bermakna sama. Tetapi kita katakan kehidupan Allah maha sempurna, kehidupan kita memiliki sekian kekurangan. Bal huwa subhanahu wa ta'ala mausufun bisifatil kamal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kamal zatihi, kesempurnaan zatnya. Fal hayyu bihayatin baqiyah. Maka dikatakan hayy Allah Maha hidup yakni dengan kehidupan yang kekal. La yusbihul hayy bihayatin zailah. Tidak sama dengan kehidupan makhluk yang zail yang akan hilang. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kata Allah, kullu man 'alayha fan, semua yang ada di muka ini, di muka bumi ini akan fana akan fanin, akan sirna, akan binasa, akan mati, akan hancur, zail. Illa Allah Subhanahu wa taala wa yabqa wajhu rabbika. Yang akan tetap kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Walihada kanatil hayati dunya mata'an walahwan wala'iban. Oleh karena itulah dikatakan oleh Allah kehidupan dunia ini kehidupan yang sifatnya lahwan lagu yang sia-sia. Mataan kesenangan sejenak sementara fata morgana atau dikatakan laiban hanya permainan sebentar kemudian hilang. Berapa kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an in bahwasanya innamal hayatud dunya la'ibun walahu bahwa dikatakan dunia ini mata ghurur Sesungguhnya kenikmatan dunia, kenikmatan yang sesaat. Gurur yang menipu. Seakan-akan itu adalah kenikmatan hakiki, ternyata sirna sebentar saja. a'azakumullah, kehidupan dunia, kehidupan makhluk, kehidupan apapun. Hanya sebentar, sesaat seperti Fata Morgana. Yang kamu lihat dari jauh seakan-akan itu adalah air yang segar. Ketika didekati, tidak ada air setetes pun kasarabin biqiyatin yahsabuhu الظمآن ma'an seperti fata morgana di padang pasir yang disangka oleh orang-orang haus itu adalah air ternyata bukan air Demikian pula kehidupan kita ini sekarang. Sungguh kehidupan yang zail, kehidupan yang sirna, kehidupan fata morgana. Baru kemarin rasanya kita masih kecil bermain-main, ternyata kita sudah sekian umurnya. Ternyata rambut kita sudah putih, sebentar lagi kita akan mati selesai. <laughs> Itu kehidupan dunia. Seperti kazarain, seperti pohon <laughs> yang kemudian tumbuh, tumbuh daunnya, menghijau, kuning, layu, mati. <laughs> Seperti kehidupan lalap dan nyamuk yang sehari selesai. Pagi hidup, sore sudah mati. Sore hidup, pagi sudah mati. Demikian keadaan kehidupan dunia. Wa inna darul akhirati lahiyal hayawan. Kata Allah, maka darul akhirat itulah yang namanya kehidupan. Berarti sampai-sampai dikatakan kehidupan dunia itu bukan kehidupan sungguhan. Kehidupan yang main-main sebentar. Adapun kehidupan yang sungguh-sungguh adalah di akhirat yang dikatakan dengan kalimat wa inna daral akhirata lahiyal hayawan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sungguh-sungguh kenapa fil jannati khalidina fiha di dalam surga kekal di dalamnya selama-lamanya demikian pula yang masuk neraka finnari jahannama khalidina fiha mereka dalam neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya itu baru kehidupan yang satu harinya Allah katakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sanah di dalam satu hari yang ukurannya seperti 50 ribu tahun hari kalian satu harinya baru kehidupan itu di sana Falhayatud dunya kalmanam. Maka kehidupan dunia itu seperti tidur. Kamu pernah tidur kemudian bermimpi? Seakan-akan hidup. Kamu sedang berbuat ini, kamu sedang berbuat itu. Tiba-tiba bangun, oh ternyata mimpi. Mimpi yang semalam atau masih dikurangi lagi paling satu jam atau setengah jam. Kamu anggap sebagai kehidupan. Ternyata ketika kamu bangun, itu adalah mimpi. Sama ketika kita nanti bangun, dari kematian kita, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, kita ingat kehidupan kemarin Ternyata kita ini cuma mimpi. Kalmanam seperti mimpi kata Ibn Abdul Aziz Al Hanafi rahimahullah. Kita hidup tadi di dunia berapa lama? Entah, paling setengah jam. Ya Yatakhafatuna bainahum. Mereka saling membisik di kalangan mereka di mahsyar nanti. Ya Yatakhafatuna bainahum. Mereka saling membisik bahwa kita tidak hidup illa yauma, bahwa kita tidak hidup kecuali sehari. Berapa hari kita hidup di dunia? Entah, kayaknya cuma sehari. Kata yang lainnya lagi, ausa'ah atau seperti satu saat. Atau dalam ayat lagi Allah katakan, illa sa'atan min nahar balau. Surat Al-Ahqaf. Dikatakan illa sa'atan min nahar. Kita tidak hidup kecuali sesaat di siang hari. Cuma tidur siang sebentar begitu saja. Kenapa Allah ceritakan pembicaraan orang-orang di masyar nanti, membicarakan kehidupan dunia semuanya menggambarkan betapa sebentarnya, sesaat, setengah hari, sesiang, semalam, ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan begitu. Semuanya menyatakan sebentar. Karena mereka melihat kehidupan yang hakiki. Mereka melihat kehidupan yang sangat panjang yaitu kehidupan di akhirat nanti. Ikhwan kaum muslimin yang saya hormati wal hayatul akhirah kal yaqbah maka kalau kehidupan dunia itu seperti tidur maka kehidupan akhirat itu seperti orang yang bangun tidur ketika kita bangkit nanti maka kita akan menyatakan sepertinya kita mimpi kemarin wala yuqal fahadil hayatul akhirah kamilah dan tidak pula kita katakan berarti kehidupan manusia nanti di akhirat berarti kehidupannya sempurna. Berarti sama dengan Allah. Tidak sama sama sekali. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, maka sifat Allah pun tidak sama dengan sifat makhluk manapun. Kehidupan-kehidupan makhluk-makhluk tidak sama dengan kehidupan Allah, maka tidak kita katakan bahwa kehidupan mereka di akhirat nanti berarti sempurna. Tidak. Wahia lil makhluk. Karena itu kehidupan makhluk. Tetap memiliki kekurangan-kekurangan. Lianna naqul karena kita katakan al hayy alladzil min sifati dzatih karena yang maha hidup yaitu Allah yang kehidupannya kehidupan dari sifati dzatih kehidupannya merupakan kehidupan zatnya sifat zatnya maha hidup allazimah laha kehidupan yang tetap yang mesti yang memang zatnya memiliki sifat itu. Huwallazi wahaba lil makhluqil hal haya, Dialah Allah yang memberikan kehidupan kekal mereka di surga atau di neraka. Dialah Allah yang memberikan sifat tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dalam Al-Quran dikatakan khalidina fiha illa ayyasha'a rabbuk. Kecuali kalau dikehendaki oleh Rabbuk. Sehingga terjadi beberapa orang yang salah paham. Berarti di surga dan neraka tidak kekal. Kenapa? Karena ada ayat yang menyatakan bahwa mereka kekal di dalamnya kecuali kalau Allah kehendaki. Bagaimana itu? Berarti kekal atau tidak kekal? Kekal selama-lamanya kecuali kalau Allah kehendaki. Kita katakan seperti apa adanya dalam Al-Quran. Khalidina fiha. Kita katakan seperti apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka di surga bernikmat-nikmat khalidina fiha abada. Demikian pula yang disiksa dalam neraka. Mereka merasakan sakitnya terus-menerus khalidina fiha abada. Kita katakan persis seperti apa adanya dalam Al-Quran. Hanya saja kalimat illa an yasha Allah menunjukkan bahwasanya kekekalan mereka tergantung pada Allah swt. taala. Sedangkan kekekalan Allah mutlak, apakah sama dua kekekalan ini? Tidak sama. Tidak sama, laisa kamitslihi syaih. Allah kekekalannya memiliki kemutlakan dan itu sifat datnya Adapun makhluk diberi oleh Allah. Kalau Allah kehendaki, selesai kehidupannya. kau kau muslimin yang saya hormati. Mereka berharap yang di dalam neraka untuk mati. Demikian sebaliknya yang di surga justru berharap jangan sampai mati karena nikmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih al-maut di antara surga dan neraka. Maka satu kejadian menjadikan dua keadaan. Apa kejadiannya? Dubihal maut, disembelihnya kematian maka dikatakan al-maut atau dikatakan khuludun wala maut setelah disembelih kematian maka dikatakan kepada penduduk surga khuludun wala maut dan dikatakan kepada penduduk neraka khuludun wala maut penduduk neraka dikatakan khuludun wala maut mereka tambah tersiksa Tambah mereka betul-betul sakit, bukan hanya fisiknya, juga hatinya. Harapan mereka hampa, harapan mereka kosong, dan mereka tadinya berharap, Ya Malik liyakudhi alaina Rabbuk. Wahai Malik, penjaga neraka. <laughs> Liyakudhi alaina Rabbuk. Biarkanlah Rabb kamu mematikan kami saja, membinasakan kami. Mereka ingin mati. Tapi ketika disembelihnya kematian dan dikatakan khuludun wala maut, harapan mereka sirna. Hampa harapan mereka dan mereka mengatakan sungguh tidak ada lagi harapan kematian. Adapun penduduk surga ketika melihat maut disembelih, maka mereka bertambah gembira. Gembira dengan kenikmatan jannah dan gembira dengan berita bahwa mereka tidak akan mati. Maka ini tidak bisa ditentang. Ini gak bisa dikatakan berarti kehidupan di surga dan neraka itu tidak kekal. La, itu pendapat yang salah. Pendapat yang tidak benar yang menyatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Kekal. Disebutkan dalam Quran dan Sunnah kekal selama-lamanya. Dan disembelih kematian. Hanya saja untuk menyatakan bahwa mereka itu tidak sama. Kehidupan mereka dengan kehidupan Allah. Sudah kita jawab tadi. Pertama Allah kehidupannya azalian wa abadian. Qanifidina azakumullah. Apa maknanya azalian? Tidak ada awalnya. Sejak dulu tidak pernah ada permulaannya. Sedangkan abadian tidak pernah ada akhirnya. Sedangkan makhluk-makhluk tadi di dunia mereka ada permulaannya dilahirkan tanggal sekian dan kemudian mati tanggal sekian. Ada awalnya, ada akhirnya. Kalaupun mereka kemudian masuk ke dalam jannah kekal Kalaupun dikatakan kekal satu sisi berarti mereka abadan, abadian, tapi tidak azalian. Kenapa nggak ada azalian? Ada permulaannya, baru kemarin kok lahir. Atau baru nanti dibangkitkan, baru permulaan. Tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Sisi kedua, bahwa makhluk-makhluk tadi dalam keadaan kehidupannya yang kekal tadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mutlak, masih tergantung pada Allah Subhanahu wa taala, masih berkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha hidup secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala memiliki secara zatnya sifat hidup. Qul Dikatakan Allah lah yang memberikan kepada makhluk kehidupan tersebut. ada imah kehidupan yang terus-menerus. biidamatillahi laha. Maka kekekalan kehidupan mereka di akhirat nanti adalah kekekalan yang diberi. Kekekalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. La anna dawama wasfun lazimun laha lidatiha. Bukan sifat asli mereka manusia kekal tidak. Bikhilafi hayatir Rabbi Ta'ala. Beda dengan kehidupan Allah Rabbu Ta'ala. Wa kadhalika sa'iri sifatih. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatul Khaliq kama yaliqu bihi. Sifat Allah yang Maha Mencipta, maka tentunya yang layak bagi Allah sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah. Kalaupun ada sifat-sifat yang secara lafaz sama pada makhluk-makhluk, tetapi tentunya sifat yang pada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk. Mendengar dengan mendengar bagi Allah sesuai dengan ketinggian Allah dan kemuliaannya dan kesempurnaannya, maka sifat mendengarnya maha sempurna. Demikian pula mendengar pada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk maka mereka mendengarnya terbatas terbatas pada jarak jarak tertentu nggak bisa lagi mendengar terbatas pada frekuensi frekuensi yang lebih tidak bisa didengar frekuensi yang kurang juga tidak didengar dan terbatas pada kesehatan yang sakit nggak bisa mendengar yang kurang tuli dan sebagainya nggak bisa mendengar Tentunya pada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk bagi Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah, maka tetap tidak sama sifat tadi bagi Allah dan bagi makhluk. Wa'lam anna hadainil ismaini a'nil hayyul qayyum madkurani fil Qur'ani ma'an. Dan ketahuilah bahwa dua nama tadi Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dua nama bagi Allah Subhanahu wa taala madkurani fil Qur'ani ma'an, selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ma'an bersama-sama. si suwar kama taqaddam di tiga tempat sebagaimana telah lewat, sebagaimana kita baca dalam ayat kursi, dalam surat Ali Imran. Wahuma min a'zami asma'illahil husna. Dan dua nama itu adalah setinggi-tinggi, sebesar-besar nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy Al-Qayyum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ketika dalam keadaan motor, ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan kepepet, beliau memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan dua nama ini. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wahai yang Maha Hidup, wahai yang berdiri sendiri, aku meratap, aku meminta kepadamu. Yang disebut Al-Hayy dan Al-Qayyum. Hatta qila innahumal ismul a'zam. Sampai-sampai dikatakan bahwa itu adalah nama terbesar. Yaitu al hayy dan al-qayyum. Kenapa kok dikatakan terbesar? Dan kenapa dikatakan sebagai a'zamu asma'illahil husna. Setinggi-tinggi nama Allah yang tinggi, yang mulia. Karena sifat hidup mengandung sifat-sifat lainnya. Sifat hidup mengandung sifat-sifat lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah sebagaimana sebaliknya, kalau mati berarti sifat-sifat lainnya tidak berfungsi. Bukankah begitu? Maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang makhluk, ini kias aula namanya, bukan kias misli, tidak sama Allah dengan makhluk. Tetapi kias aula, kalau makhluk saja ketika mati tidak berfungsi telinganya, tidak bisa mendengar, tidak berfungsi, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa, tidak bisa. Maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi tidak mungkin masa Allah Subhanahu wa taala dikatakan kantuk atau tidur yang kemudian tidak berfungsi pendengarannya, tidak berfungsi penglihatannya. La wallah. Allah dikatakan hayyun la yamut dan Allah dikatakan hayyun qayyum, yakni Allah Maha hidup dan Allah memiliki sifat-sifat yang selalu sempurna sepanjang masa. Enggak pernah berkurang, enggak pernah ngantuk dan enggak pernah tidur. kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال karena sifat Hay dan sifat Qayyum mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Akmala tadammun wa asdaquhu dengan setinggi-tinggi keterkaitan wa asdaquhu dan sebenar-benarnya. Kalau maha hidup berarti sifat-sifat yang lainnya pun sempurna bersamanya. Wa yadullul qayyum sedangkan al qayyum menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hidup azalian wa abadian. <laughs> Dan sudah terangkan tadi azali maknanya dan juga abadi. Dan yang ada ini semua yang ada <laughs> bisa dibagi tiga. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala yang keberadaannya azalian wa abadian. Kehidupannya azalian wa abadian, gak ada permulaannya, gak ada akhirnya. Dan yang kedua adalah makhluk yang kehidupannya la azali wala abadi. Tidak azali, tidak abadi. Artinya ada permulaannya dan ada akhirnya. Dan kehidupan nanti dalam surga dan neraka atau kehidupan yang bersamanya. Yang hidup bersama artinya adanya surga dan ada neraka. Mereka abadi tapi tidak azali. Ada berapa? Pertama Allah Subhanahu wa taala, yakni azalian abadian. Yang kedua makhluk-makhluk ini la azali wa la abadi. Yang ketiga, yang nanti dalam jannah dan nar kehidupan akhirat, maka itu abadi la azali. Dia abad dan khalidina fiha, tetapi bukan tidak memiliki permulaan, memiliki permulaan. Ada awalnya ketika penciptaan Allah ciptakan atau ketika Allah ciptakan kembali dalam kebangkitan, ada permulaannya. Tapi tidak ada akhirnya dalam artian abadian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk di dunia ini. Dan tidak sama pula dengan makhluk di akhirat nanti. Tidak sama. Laisa kamislihi syai. Wahuwa sami'ul basir. Ma la yadullu alaihi lafdul qadim. Maka lafad <laughs> qayyum menunjukkan sesuatu yang tidak ditunjukkan dalam lafad qadim. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau Ibn Abdul Aziz tidak taklid. Walaupun madhab beliau adalah madhab Hanafi. Dan juga beliau adalah muridnya. Dan beliau adalah seorang yang mengambil ilmu dari an musannif Yang dari Abu Ja'far al tahawi Dan madhabnya, madhabnya Abu Hanifah. Tetapi tidak sepakat dengan istilah Qadim. Tidak sepakat dengan istilah gurunya Qadim. Karena Qadim tidak mengandung makna azali tidak mengandung makna abadi. Adapun qayyum mengandung makna azalian abadian bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terus-menerus berdiri sendiri. Terus-menerus tegak dengan apa yang dikehendakinya, terus-menerus berbuat dengan apa yang dikehendakinya, tidak berawal, tidak berakhir, terus-menerus azalian wa abadian. Adapun kalimat qadim tidak mengandung makna itu, kata beliau. Mala ya yadullu alaihi lafdul qadim. Yang tidak ditunjukkan dalam lafaz al-qadim. <laughs> Qadim maknanya dulu. Bisa saja berawal, tapi dulu. Lebih dulu dari yang lain. Itu qadim. <laughs> Wa yadullu aydan ala kaunihi mawjudan binafsihi. Dan qayyum juga mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala keberadaannya dengan zatnya sendiri, tidak dengan bantuan apapun, tidak dengan dukungan siapapun. Ini qayyum. <laughs> Berbeda dengan makhluk-makhluk ketika mereka dibangkitkan di akhirat nanti, ketika mereka dikatakan khalidina fiha, kekekalan mereka bergantung pada Allah dan merupakan pemberian dari Allah dengan dibantu oleh Allah, maka itu bukan yang sifat yang mutlak. Adapun Allah qayyumun binafsihi. Allah Subhanahu wa taala maujudan binafsihi, berada dan keberadaannya dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan apapun. Wa huwa ma'na kaunihi wajibul wujud. Dan ini yang diistilahkan oleh mereka istilah para kaum ahli kalam mereka juluki dengan wajibul wujud yang mesti ada. Keberadaannya harus kata mereka. Wal qayyum ablag minal qayyam. Dan qayyum lebih balik daripada qayyam. Walaupun kedua-duanya adalah mubalaghah <laughs> untuk menunjukkan lebih, tetapi qayyum lebih tinggi daripada al-qayyam. karena al aqwa min al-alif, karena wau lebih tinggi daripada alif. Wa yufidu qiyamuhu bi nafsihi bi ittifaqil mufassirin dan juga mengandung makna bahwasanya dia Allah Maha berdiri sendiri. Jadi maknanya terus-menerus dalam keadaan melakukan apa yang dikehendakinya dan juga bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Bittifaqil mufassirin dan ini sepakat seluruh para ahli tafsir wa ahli lughah dan sepakat pula para ahli bahasa bahwa makna qayyum adalah yang berdiri sendiri tidak butuh yang lainnya. Wa huwa ma'lumun dan itu tentunya diketahui secara konsekuen atau diketahui secara aksioma, diketahui secara otomatis bahwa Allah tentunya maha berdiri sendiri. Wal tufidu iqamatuhu li ghairihi wa qiyamu alaihi. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi berdiri sendiri menegakkan apa yang dikehendakinya. Sekarang apakah qayyum juga bermakna menegakkan yang lainnya? Apakah qayyum juga bermakna yang maha tegak dengan sendirinya dan maha menegakkan yang lainnya atau tidak? Aulan, ada dua pendapat dari para ulama. Asahuhuma yang lebih sahih adalah annahu yufidu dhalik. Bahwa memang yufidu dhalik. Memang memberikan faidah juga Allah maha mengatur yang lainnya. Berarti makna qayyum. <laughs> Kalau Allah Subhanahu wa taala maha mengatur lainnya itu jelas kita terima dan itu kita kenal dari ayat-ayat lainnya. Tetapi apakah terkandung dalam makna al-qayyum? Pendapat yang lebih sahih bahwa itu terkandung dalam makna al-qayyum. Berarti makna qayyum qaimun binafsihi wa yuqimu ghairahu. Dia maha tegak dengan dirinya sendiri dan juga dia Allah menegakkan yang lainnya. Qamatis samawati wal ard dari Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya manusia di muka bumi dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk-makhluk juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yufidu dawama qiyamihi wa kulli wa kulli qiyamih maka menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terus menerus tegak dan Allah Subhanahu wa taala terus menerus hidup dan terus menerus melakukan hal yang dikehendakinya lima fihi minal mubalaghah karena makna qayyum mengandung mubalaghah wa huwa subhanahu la yazulu wa la ya'fal maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bergeser dalam artian hilang tidak pernah lenyap tidak pernah hilang gak pernah mati Ibrahim alaihissalam ketika mengajarkan kepada kaumnya Oh mungkin ini bulan ini Tuhan kami falama afala qala la uhibbul afilin ketika afala lenyap maka dia mengatakan aku tidak suka yang lenyap kemudian melihat matahari maka hadza a'zam ini ilahku ini Tuhanku ini lebih besar falama afalat ketika lenyap pula dia mengatakan fa in lam yahdini rabbi. Kalau Rabbku tidak memberikan bimbingan pada aku, maka niscaya aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Ini makna ya'fal. Maka Allah Subhanahu wa taala la yazul wa la ya'fal, enggak akan lenyap, enggak akan hilang, enggak akan sirna terus dalam keadaan yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ikram, tetap kekal Allah Subhanahu wa taala, tetap tegak Allah Subhanahu wa taala. Fa innal afil qad zala qat'an karena yang akan lenyap pasti akan sirna. Ai la yaghibu wa la yanqus wa la yufni wa la yafna wa la ya'dam. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak pernah hilang, enggak pernah berkurang, enggak pernah fana, hancur, enggak pernah pula kemudian lenyap bal huwa daimul baqi bahwa Allah Subhanahu wa taala terus menerus kekal alladzi lam yazal wa la yazal mawsufan yang terus-menerus dan terus-menerus tidak akan berhenti, Allah dalam keadaan tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Waqtiranihi bil hayy dan terus diiringi dalam kehidupannya yastalzim saira sifatil kamal dan Allah memiliki sifat hidup berarti Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kesempurnaannya tidak pernah berkurang. Inilah yang dikatakan bahwa sifat hayun Qayyum adalah a'dhamu sifatillah. Dan suratnya yang menceritakan tentang sifat Allah ini dikatakan a'dhamu ayatin fi kitabillah. Wa yadullu ala dawamiha wa baqaiha karena menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha kekal dan terus-menerus intifa'in naqsi dan tidak pernah berkurang, enggak pernah hilang azalan wa abadan terus-menerus selama-lamanya enggak berawal, enggak berakhir. Oleh karena itulah ayat Allah dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Dikatakan a'zamu ayatin fil Quran sebagaimana telah sabit riwayatnya dalam sahih. Ya. Sebagaimana dikeluarkan dalam sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya a'zamu ayatin fi kitabillah adalah ayat ini. Ayat kursi. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa dikatakan a'zamu ayatin sebesar-besar ayat? karena menceritakan sebesar-besar sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebesar-besar ayat, seagung-agung ayat karena menerangkan setinggi-tinggi sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hayy Al-Qayyum. Yang dengan Al-Hayy Al-Qayyum tegak seluruh sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat yang lainnya tegak pada kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah kaum muslimin yang saya hormati. Sifat hayah bagi Allah Subhanahu wa taala mengandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Kalau dikenai kantuk, dikenai tidur, maka sifat-sifat kesempurnaan tadi akan berkurang. Dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak dikenai sinah dan tidak pula dikenai naum. Hadza fa'ala hadainil ismaini madarul asma'il husnati kulliha. Maka dengan berdasarkan dua sifat kehidupan dan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala merupakan poros dari semua sifat-sifat yang husna bagi Allah seluruhnya. Wa ilaiha tarji' ma'aniha dan semuanya kembali pada sifat hidup ini. Kalau enggak mendengar, yang enggak hidup namanya. Kalau enggak melihat, ya namanya enggak hidup. Kalau nggak bergerak, ya namanya nggak hidup. Kalau nggak berbuat, ya namanya nggak hidup. Kalau dia nggak seluruh sifat-sifat itu kalau nggak ada namanya nggak hidup. Kalau hidup maknanya ada semua sifat tadi. Mafhum. Kenapa dikatakan poros? Sifat hidup bagi Allah dan sifat qayyum bagi Allah merupakan poros dari seluruh sifat-sifat lainnya. Kenapa dikatakan sebagai poros? Karena semua sifat-sifat tadi adalah menunjukkan bukti kehidupan Allah swt bahwa Allah Maha hidup. Kalau nggak ada sifat-sifat itu namanya bukan hidup. Atau kalau tidak hidup, maka nggak ada sifat-sifat itu semua, tidak akan berfungsi. Maka ikhwan bin maka dikatakan di sini sebagai porosnya. Dan dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, "Fala yakhtalif anha sifah minha illa li dha'fil hayah." Maka tidaklah ia yatakhallaf, tidaklah berkurang sifat-sifat kecuali karena berkurangnya kehidupan maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup untuk berkurang sifat-sifat lainnya. Fa idza kanat hayatuhu ta'ala akmal hayati wa atammiha. Karena kehidupan Allah adalah kehidupan yang maha sempurna. Maka tentunya sifat-sifat lainnya pun sempurna. Sifat pendengarannya sempurna. Sifat penglihatannya sempurna. Sifat perbuatnya sempurna. Semua sifat-sifatnya sempurna. Istazama isbataha isbatu kulli ma kulli kamalin yudadun yafihu kamal al-hayah. Maka dengan kalimat satu saja kita katakan Allah Maha Hidup titik itu sudah mengandung makna bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha berilmu, maha berbuat, maha mengawasi, maha semuanya. Karena itu makna hidup. Apa maknanya hidup? Itu maknanya hidup.